la syarikalah tidak ada sekutu baginya sekutu dalam Arabiknya itu syarik dan juga ada istilah syirik atau syirik kita mendengarnya itu adalah istilah syar'i yang berarti penyekutuan atau penyamaan antara Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya tidak ada sekutu baginya kalimatun qamat bihal ardu was samawat yaitu la ilaha illallah itu adalah kalimat yang menjadi tegak dengan sebab kalimat tersebut bumi dan langit dengan sebab jadi dalam kalimat ini kalimatun qamat biha bi dengan sebab ha dengan kalimat itu bumi dan langit itu tegak dan masih ada sampai sekarang li ajli untuk apa untuk la ilaha illallah untuk bertauhid wa khuliqat li ajliha jami'ul makhluqat diciptakan untuknya atau demi kalimat itu semua makhluk semua makhluk diciptakan untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala wa biha arsalallahu taala rusulah dan dengan sebab kalimat itu Allah Subhanahu wa taala mengutus rasul-rasulnya oleh karena itu eh, kita wajib mengetahui bahwasanya para rasul diutus ke muka bumi itu demi tauhid, demi menegakkan tauhid dan demi ibadah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad arsalna Nuhan ila qaumihi" faqala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh inni akhafu 'alaikum عليكم yaumin يوم dan kami telah Eh, mengutus Nuh alaihi salam. Nuh alaihi salam adalah rasul pertama. Jadi Nabi Adam adalah nabi pertama, adapun Nuh alaihi salam rasul pertama, ulul azmi pertama. Kami telah mengutus Nuh alaihi salam kepada kaumnya. Faqal, maka dia berkata, "Ya qaumi, wahai kaumku, u'budullah. Sembahlah Allah, malakumin min ilahin ghairuh." Tiada bagi kalian dari sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Inni akhafu 'alaikum 'adzab yaumin 'adzim. Sesungguhnya saya takut atas kalian azab di hari yang agung, di hari yang besar yaitu hari kiamat.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 Demi apa? Demi la ilaha illallah wa syara'a syara'i'ah dan menetapkan syariat-syariatnya. Jadi syariat-syariat dari Allah Subhanahu wa taala itu semuanya demi la ilaha illallah. Wa li ajliha nusibatil mawazin. Kalau di kitab ini karena karena karena kalimat itu ditegakkan timbangan ini salah yang benar koma ini dihapus karena kalimat itulah nah, seperti itu ya karena kalimat itulah timbangan ditegakkan mizan mizan ditegakkan ya, untuk mengetahui mizan atau timbangan amalan-amalan manusia demi apa li, la, li ajli la ilaha illallah demi la ilaha illallah dan juga karena kalimat itulah Eh, wudi'atid dawawin. Catatan-catatan itu diletakkan. Catatan-catatan amal. Wa qama suqul jannati wan nar. Serta ditegakkan pasar surga dan neraka. Di sini disebut pasar karena akan menjadi ramai kelak surga dan neraka. Kita bayangkan seandainya di tahun 2015 atau 1436 Hijriah ini manusia se, se, seluruh di, di permukaan bumi itu dikumpulkan, maka tentu itu adalah keramaian yang sangat. Nah, lebih-lebih jika dari berabad-abad lamanya manusia dikumpulkan semuanya tanpa kecuali, maka betapa ramainya. Maka itu ibarat pasar. Nah, itu nanti akan terbagi menjadi orang penghuni jannah dan orang penghuni neraka. Itu demi apa? Demi la ilaha illallah وبها انقسمت الخليقة إلى المؤمنين والكفار والأبرار والفجار dan dengan kalimat ini makhluk atau ciptaan yang berakal terbagi menjadi dua imma dia mukmin imma dia kafir imma dia beriman imma dia kufur ya yang munafik munafik i'tiqadi yaitu yang keyakinannya keyakinan munafik masuk ke dalam kafir. Nah, di sini terbagi menjadi dua, imma dia adalah seorang yang beriman atau dia seorang kafir. Nah, orang yang beriman itu terbagi juga menjadi dua, ada yang baik dan ada yang fajir. Ada juga orang yang berlaku fajir, berlaku dosa, tapi dia masih mempunyai keimanan. Adapun orang-orang kafir itu tidak ada satupun yang digolongkan sebagai orang yang baik atau terlepas dari dosa kelak di hari kiamat mereka semua walaupun di dunia itu perilakunya dan perangainya baik tetap mereka di akhirat tidak akan bermanfaat kebaikan dunia mereka fahiya sya'ul khalqi wal amr kalimat itu la ilaha illallah adalah awal dari penciptaan dan perkara di sini perintah lebih baik di di uh, diganti dengan perkara. Kalimat itu itulah ilah ilallah itu adalah sumber dan awal atau penyebab dari penciptaan. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku uh, menciptakan manusia atau jin dan manusia kecuali agar mereka menyembahku itu penciptaan dan al-amr dan dan di sini al-amr artinya adalah perkara hal apapun itu apapun perkara di dunia ini semuanya berkait berkait dengan tauhid. Oleh karena itu pembahasan tauhid atau hal yang berkaitan dengan tauhid itu meliputi segala hal yang ada di dunia ini. Maka dikatakan wa min syai'in illa yusabbihu bihamdi dan tidaklah dari apapun melainkan pasti bertasbih dengan memuji Allah Subhanahu wa taala. Karena segala hal itu berkaitan mesti berkaitan dengan penciptanya meskipun itu adalah benda mati meskipun itulah benda mati wasawabi wal iqab pahala dan siksa al itu pahala, al-iqab itu hukuman. Pahala dan hukuman itu juga berkaitan dengan la ilaha illallah. Wahiyal haqqul ladhi khuliqat lahul khaliqah karena ia dan hak-haknya diadakan pertanyaan dan ah, perhitungan. Atau gini, ialah kebenaran yang karena diadakan ciptaan ya di sini kalimatnya yang benar. Ialah yaitu kalimat la ilaha illallah adalah kebenaran al-haq yang karena la ilaha illallah, la ilaha illallah itulah diadakan makhluk. Makhluk itu ada karena apa? Karena la ilaha illallah. Kemudian wa anha an wa an huquqiha as-su'al wal hisab. Karena juga ia dan hak-haknya itu hak-hak la ilaha illallah karena itu karena hak-hak la ilaha illallah jadi maksudnya karena di sini komanya dihapus karena ia yaitu karena la ilaha illallah dan karena hak-hak la ilaha illallah yaitu menyembah Allah semata tanpa berbuat syirik ya karena kedua hal itulah diadakan soal pertanyaan dan hisab perhitungan jadi pertanyaan nanti di, dikubur dan juga di yaumil qiyamah dan juga hisab yaitu perhitungan itu itu kenapa ada itu demi apa la ilaha illallah dan demi hak-hak la ilaha illallah hak-hak la ilaha illallah adalah menyembah Allah semata tanpa berbuat syirik sedikit pun, baik itu syirik kecil maupun syirik besar. Wa 'alaiha yaqa'u thawab wal 'iqab. Atasnya pahala dan siksa itu terjadi. Pahala, kenapa ada pahala kenikmatan kelak di akhirat? Dan kenapa ada siksa? Itu karena berkaitan dengan la ilaha illallah. Seorang beribadah ya, jika dia tidak ikhlas la ilaha illallah maka dia tidak mendapatkan pahala melainkan justru mendapatkan dosa. Itulah kenapa disebut di sini as-sawab yaitu pahala dan al-iqab yaitu hukuman itu tidak akan keluar dari perhitungan la ilaha illallah. Kiblat wa 'alaiha nusibatil qiblah dan atas la ilaha illallah berdasarkan la ilaha illallah kiblat itu dipancang. Wa 'alaiha ussisatil millah. Dan berdasarkan la ilaha illallah asas-asas agama yaitu akidah dan juga pilar-pilar agama itu diletakkan, ditaksis yaitu didasarkan. Wali ajliha jurridat suyuful jihad. Dengan sebab kalimat la ilaha illallah itu pedang-pedang jihad itu terhunus. Jadi banyak hal sekali dan semua hal yang ada di dunia ini itu semuanya berkaitan dengan la ilaha illallah dan hak-haknya. Karena itulah ibadah kita mencakup banyak sekali hal dan segala hal itu bisa kita kaitkan dengan la ilaha illallah. Kemudian Ibnu Qayyim al-Jauziyah menyebutkan kembali sifat-sifat dan keutamaan-keutamaan la ilaha illallah wa ala jami'il ibad. Ia adalah hak Allah atas semua hambanya. Jadi Allah Subhanahu wa taala memiliki hak. Sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi SAW ketika bertanya kepada Muadz bin Jabal, apa hak Allah atas hambanya, atas semua manusia dan jin? Hak Allah Subhanahu wa taala adalah ayya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Yaitu menyembah Allah semata dan tidak berbuat syirik sedikit pun. Itu adalah hak Allah yang wajib ditunaikan oleh seluruh makhluk itu manusia dan jin. Fahiya kalimatul Islam. La ilaha illallah adalah kalimat Islam. Yang mana seseorang tidak disebut muslim kecuali dia mengawali dengan kalimat la ilaha illallah, asyhadu an ilaha illallah. Wa miftahu daris salam dan miftah kunci dar negeri keselamatan. La ilaha illallah adalah kunci menuju surga. La ilaha illallah adalah kunci menuju surga. Wa anha yus'alul awwalun wal akhiru wal akhirun. Atau dikatakan di sini judul atau subjudulnya adalah tidak akan bergeser kedua kaki hamba pada hari kiamat hingga ditanya tentang dua kalimat syahadat. Oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah dikatakan wa anha yus'alul awwaluna wal akhirun. Orang-orang dahulu dan orang-orang terakhir itu akan dipertanyakan kelak. Fala tazulu qadamal 'abdi baina yadayillah hatta yas'al hatta yus'ala an mas'alatain dan kedua kaki seorang hamba tidak akan bergeser di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak akan bisa kemana mana hingga kelak diajukan dua pertanyaan. Yang mana dua pertanyaan ini paling penting. Dua pertanyaan ini adalah kunci Islam. Yang pertama, "Madza kuntum ta'budun?" Apa sebenarnya yang dahulu kalian sembah? Yaitu kalian dahulu beribadah untuk siapa? Kalian dahulu mengamalkan ini dan itu untuk siapa? Apakah demi dunia atau demi makhluk atau demi Allah Subhanahu wa taala? Wa madza ajabtumul mursalin? Dan apa sambutan kalian terhadap para utusan? Di sini sangat dalam madza kuntum ta'budun, apa yang dahulu kalian sembah? Itu masuk di dalamnya segala amalan kita di dunia ini sebenarnya apa, untuk siapa kita beramal? Dan untuk siapa kita membaca? Demi apa kita membaca? Demi apa kita belajar? Demi apa kita melakukan pekerjaan mengurus ini dan mengurus itu? Apakah hanya demi dunia semata, tidak ada niatan lillahi taala atau mengikhlaskan ibadah kepada Allah? Untuk apa kita salat? Untuk apa kita zakat? Untuk apa kita puasa dan lain-lain? Wa ma'adha ajabtumul mursalin? Dan juga kita akan ditanya, apa sambutan kamu? Apa sambutan kalian terhadap para utusan yaitu para rasul? Rasul kita adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika misalnya kita mendengar suatu hadis yang mewajibkan untuk kita melakukan sesuatu, lalu apa talbiyah dan jawaban dari kita? Apakah kita menolaknya atau kita mengignornya atau kita mengacuhkannya atau kita menjawabnya dengan mengatakan marhaban saya akan mengamalkannya? Jadi dua hal ini dua hal yang sangat penting. Maka kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, fajawabul ula bitahqiqi la ilaha illallah ma'rifatan wa iqraran wa amala. Jawaban pertanyaan pertama adalah tahqiq yaitu realisasi kalimat la ilaha illallah. Karena kalimat la ilaha illallah itu tidak sekadar Eh, tidak sekadar eh, pemahaman di kolbu bahkan tidak sekadar eh, pengucapan di lisan melainkan la ilaha illallah itu harus mengintegrasikan antara kolbu, lisan dan anggota tubuh seluruhnya oleh karena itu dikatakan tahqiq la ilaha illallah itu dari tiga sisi dan tiga sisi itu semuanya harus terintegrasi dan tidak boleh terpisah secara parsial satu ada dan yang lain tidak ada tidak bisa seperti itu kata Ibnu Qayyim ma'rifatan itu pertama itu dari segi pengetahuan nah kita wajib untuk mengetahui la ilaha illallah mengetahui la ilaha illallah dari rukunnya atau syaratnya insyaallah kelak akan wallahu alam di kajian lain mungkin kita akan membahasnya insyaallah kita mengakui atau mengetahui la ilaha illallah dan ikrar. Ikrar kita mengikrarkan. Mengikrarkan dalam artian kita benar-benar mengucapkan la ilaha illallah dan kalbu kita mengetahui maknanya dan menerimanya. Wa amalan dan juga dari segi pengamalan seluruh anggota tubuh. Misal kita berzikir setelah sholat, ketika kita membaca subhanallah atau alhamdulillah atau Allahu akbar, kemudian tangan kita menghitungnya maka sesungguhnya itu semua termasuk dalam keimanan dan termasuk dalam tahqiq realisasi la ilaha illallah. Kemudian wa jawabu tsaniyati anna Muhammadan Rasulullah ma'rifatan wa iqraran wa inqiyadan wa ta'atan. Jawaban kedua dengan merealisasikan. Jadi ketika antum ditanya, "Madza ajabtumul mursalin?" Apa sambutan kalian terhadap Rasul? Nah, jawaban untuk itu bukan sekadar di lidah, tetapi harus merealisasikan Muhammad dan Rasulullah dengan dari dari tiga sisi. Sisi yang pertama ma'rifah, nah, itu benar-benar kita mengetahui bahwasanya Nabi kita Muhammad adalah hamba Allah dan Rasul Allah Subhanahu wa taala. Dan nah, sesungguhnya Nabi kita adalah Nabi terbaik di antara seluruh Nabi, bahkan sebaik-baik makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Wa ikraron dan kita juga mengakui, mengikrarkan dengan lisan. Begitulah Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi kita. Wan qiyadan dan kita patuh kepatuhan dari segi kepatuhan dan juga ketaatan. In dan kita tunduk dan taat. Tunduk dan taat maksudnya ketika Rasulullah memerintahkan sesuatu yang baik maka kita ikuti dan ketika melarang kita jauhi sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu dan apa yang rasul datangkan kepada kalian maka ambillah dan apa yang rasul datangkan itu pasti kebaikan nah sekarang kita mempelajari zadul ma'ad dengan uh, jilidnya sangat banyak Tujuh jilid dan sesungguhnya kitab Zadul Ma'ad itu mencakup seluruh dari meliputi banyak dari kehidupan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahkan dari segi tib an-nabawi pengobatan secara nabawi dan hal-hal lain dari tata cara wudhu tata cara solat, tata cara haji dan seterusnya. Jadi kitab Zadul Ma'ad itu bisa dikatakan salah satu kitab terbaik yang pernah ada. Ya, salah satu kitab terbaik karya manusia yang pernah ada. Eh, kitab Zadul Ma'ad mencakup di dalamnya sejarah, mencakup juga di dalamnya fikih, mencakup di dalamnya ilmu hadis, tercakup di dalamnya kaedah-kaedah fikih dan hal-hal lain ter tercampur di dalamnya semua itu sehingga kitab Zadul Ma'ad itu adalah kitab yang sangat kaya dan barang siapa yang mempelajarinya dan konsisten insyaallah istiqomah dalam mempelajarinya maka insyaallah dia akan mendapatkan ilmu yang sangat-sangat banyak. Baik, kemudian kita teruskan. Wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Diwajibkan kepada para hamba mentaati Rasul itu adalah subjudulnya. <clears throat> Saya bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba abdu, abduhu yaitu hamba Allah wa rasuluh dan rasulnya utusannya wa aminuhu ala wahyi kepercayaannya terhadap wahyunya. Kalau misalnya orang-orang Syiah mereka bahkan ada yang mengatakan bahwasanya Jibril alaihi salam salah dalam menyampaikan wahyu yang harusnya ke Ali radhiyallahu anha radhiyallahu anhu tapi justru ke Nabi Muhammad dan ini adalah kekufuran dari kaum Syiah. Jadi Rasulullah dipercaya oleh Allah Subhanahu wa taala dalam membawa wahyu wa khiratihi min khalqihi dan khirah, beliau adalah seorang khirah. Di sini diterjemahkan yang terbaik. Khirah artinya yang terpilih. Di sini diterjemahkan yang terbaik, ya dua-duanya sama maknanya, yaitu beliau adalah pilihan dan yang terbaik min khalqihi dari ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Wa safiruhu bainahu wa baina ibadih. Safir beliau adalah seorang duta seorang duta bainahu antara Allah Subhanahu wa taala wa baina ibadih dan dan juga dengan hamba Allah. Jadi antara Allah dengan hamba Allah itu ada duta yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-mab'utsu bid-dinil qawim. Yang diutus membawa agama yang qawim, sempurna wal manhajil mustaqim dan manhaj yang lurus. Manhaj berarti metodologi hayat, metodologi kehidupan yang lurus. Jadi sebagaimana di surat Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami kepada jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim. Itu jalan orang-orang yang telah engkau beri kenikmatan pada mereka. Yaitu jalan Nabi, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Arsalahu Allahu rahmatan lil alamin. Allah Subhanahu wa taala telah mengutusnya sebagai rahmat bagi semesta alam. Itu menunjukkan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu berdakwah dan uh, doktrinnya atau pelajarannya dan ilmunya itu dimanfaatkan oleh siapapun dari bagian dari semesta alam. Iwa imaman lil muttaqin dan menjadi imam bagi orang-orang yang bertakwa. Wa hujjatan 'alal khalaiqi ajma'in dan menjadi hujjah bukti yang nyata bagi semua ciptaan. Arsalahu ala hini fatratin minar rusul. Allah Subhanahu wa taala mengutusnya pada masa kevakuman rasul. Jadi sebelumnya itu ada masa vakum antara rasul. Sebelumnya tidak ada rasul. Itu antara Nabi Isa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para para uh, manusia ketika itu mereka dalam zaman jahiliyah kecuali bagi mereka yang masih teguh dalam memegang kitab Injil dan mengimaninya dengan sebaik-baik iman. Maka pada saat itu turun temurun mereka mengimani Injil namun sebagian besarnya dari orang-orang yang keturunan dari yang memeluk eh, agama Nasrani mereka telah teracuni dengan dengan berbagai perubahan yang ada di kitab-kitab suci mereka arsalahu ala hini fatrati min rusul fahada bihi ila aqwamit turuqi wa awdahis subul Allah Subhanahu wa taala memberi petunjuk dengannya dengan kepada cara yang sempurna ya cara cara kepada cara cara yang paling sempurna dan jalan-jalan yang paling terang maka sesungguhnya jalan nabi adalah jalan yang paling terang maka insyaallah kalau misalnya kita terus mempelajari <clears throat> dan mengkaji kitab-kitab yang berkaitan dengan sunnah Nabi dan di antara kitab yang teragung adalah uh, Zadul Ma'ad maka sesungguhnya itu adalah kemuliaan tersendiri bagi kita. Maka kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala rizki, keikhlasan dan istiqomah dalam mencari ilmu meskipun mungkin yang kita pelajari masih lama dan masih panjang karena sesungguhnya mencari ilmu itu adalah kewajiban dan tugas seumur hidup seorang muslim.